kedua salat ya, lima waktu sehari semalam salat wajib lima waktu sehari semalam kemudian yang terakhir menunaikan zakat yang wajibnya. Dan pada pertemuan yang terlalu juga kita jelaskan ya, hadis Abi Kilabah ya. Maksudnya hadis ini semisal dengan hadis yang di atas. Namun ya, di sini disebutkan bahwasanya ya, seorang apa itu Islam? Ini seorang muslim itu adalah orang yang menyerahkan hatinya, menundukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala dan ya kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya ya dan inilah sudah sepantasnya ya seorang muslim ya dia hendaknya menjaga lisannya dan menjaga tangannya ya dari menyakiti saudaranya sesama muslim ya maka inilah ya keutamaan Islam sempurna Islamnya ketika dia melakukan perbuatan tadi dan sudah kita jelaskan juga apa itu Islam yang afdol. Islam yang afdol adalah Islam yang paling afdol adalah apa? Al-iman. Ya, kenapa al-iman? Ya. Dikarenakan disebutkan bahwasanya al-iman ini ya lebih spesifik lagi. Ya. Al-iman ini lebih spesifik lagi. Ya dibandingkan al-Islam ya dikarenakan disebutkan dalam suatu hadis ya bahwasanya ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an ya, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah ya tersebutkan au bid'un wa situna syu'bah iman itu ada berapa Tiga, bid'un ini berapa artinya 3 sampai 9 ya ada beberapa cabang ini ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih yang paling tingginya adalah ucapan mengucapkan la ilaha illallah ya kemudian yang paling rendahnya adalah bah menyingkirkan ya gangguan dari jalanan ingatkan ini coba lihat ya ini juga bagian dari Islam ya melakukan perbuatan kebaikan ya dan yang terakhir wal hayau syu'batu minal iman dan terakhir adalah malu itu bagian dari iman dari sini diambil ya para ulama ya bahwasanya makna iman itu ada tiga ya harus ketiga-tiganya ini ya dilakukan kalau salah satunya dilakukan ya maka dia ya bukanlah orang yang beriman al iman kata para ulama qaulun bil lisan wa i'tiqadu bil janan wa amalu bil jawarihi wal arkan ya. kalau ada yang mengucapkan Ya, iman itu cuma ucapan di lisan saja, berarti dia ini apa? Berarti dia ini munafik. Ya. Ucapan di lisan saja berarti apa? Dia munafik. Adapun orang yang mengatakan bahasanya iman itu cuma <laughs> meyakini saja, maka orangnya apa? Orang ini Jahmiyah atau Karramiyah. Ya. Kalau Jahmiyah bukan cuma mengimani saja, iman itu cukup mengenal Allah saja kata mereka cukup mengenal Allah. Kalau sudah kenal walaupun tidak beriman, ini kata Jahmiyah, maka kita bantah bahwasanya Firaun pun kenal sama Allah, mengetahui dia bahwasanya Allah ada. Iblis pun mengetahui bahwasanya Allah ada. Tapi apa? Mereka apa? Apakah termasuk orang beriman? Tidak ya, bahwasanya mereka termasuk orang kafir. Adapun juga yang mengatakan iman itu ya, ucapan di lisan, kemudian di iman ya di hati, beriman di hati, namun tidak mengapa, tidak diamalkan, tidak berbuat baik, tidak melakukan perbuatan wajib, tidak melakukan tidak menjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Maka ini apa ucapan siapa? Ucapan Murji'ah. Ya. Ucapan Murji'ah, ya. Orang yang mengatakan bahwasanya ya, yang penting itu hati, ya. Dan lisan, ya. Tidak mengapa ya bahwasanya perbuatan-perbuatan jelek maupun perbuatan-perbuatan jahat dilakukan dikarenakan mereka apa kata mereka ampunan Allah Subhanahu wa taala kita mengharapkan namanya murjiah roja dia senang senantiasa senantiasa ya meninggikan rojanya sungguhnya ya kita mengharapkan ampunan Allah yang penting kan iman dulu tidak mengapa berbuat berbuat perbuatan-perbuatan jelek wal haya syu'batu minal iman Nah, di sinilah kita diambil faedah ulama al-haya ini adalah amalan apa? Amalan hati. Nah, di sini ya. Jadi kata ulama ada yang namanya ucapan hati, ada yang namanya amalan hati. Nah, amalan hati seperti haya, rasa takut dan seterusnya. Adapun ucapan hati seperti apa? Kita kira-kira ucapan hati. Hah? Qaulun bil lisan, Ya, ucapan lisan diucapkan la ilallah. Adapun ucapan di hati, ya, dia meyakini ya bahwasanya Allah itulah Tuhannya, Muhammad itulah nabinya. Ya. Kita lanjutkan ya bahasan berikutnya bab qaulullah taala bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala ya Firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Ya. Maka agama tadi, agama selain Islam ini tidak akan diterima ya. oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan oleh Syarih pensyarah bahwasanya bab ini adalah penjelasan tentang Islam itu adalah agama yang satu ya agama yang esa ya, agama yang satu-satunya yang tidak akan diterima ya dari apapun selainnya ya apapun dari apapun selainnya nah sekarang kita pengen tahu apa arti Islam ya, al Islam ya disebutkan sini oleh syarih siapa syarah sini al Syekh Al-Allamah ya Saleh Ibnu Fauzan. Jadi, ya disebutkan di sini ya bahwasanya Islam itu maja'a bi rusul alaihi musallatu wassalam fi kulli waqtin bihasabihi lakin lamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sara al-Islam huwa ma bihi Muhammad. Nah, ini maksudnya ya. Islam itu adalah apa yang para rasul datang dengannya alaihi wassalatu wassalam. Ya, semoga Allah ya memberikan salawat dan salam selamatan atas mereka. Fi kulli waktin bihasabihi ya. Sesuai ya dengan setiap waktu ya dari mereka diutus tadi. Ya, sesuai dengan kadar waktu mereka diutus tadi. Lakin akan tetapi ya tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus nah ini ya bantahan untuk mereka maka menjadilah Islam itu adalah apa saja yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengannya ya ini bantahan pada kaum liberal ya atau kaum pluralis Islam katanya Islam itu harus lapang dada tidak boleh mengaku-ngaku bahwasanya mereka yang paling benar. Nah, bukan kita yang mengaku. Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan. Allah Subhanahu wa taala yang mengakui. Allah Subhanahu wa taala ya, yang memilih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa tadi? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan min. Barang siapa yang dia mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima darinya. Ya, tidak akan terima selama-lamanya. Nah, ini maksudnya Islam tadi. Ya, adapun makna Islam ya. Al-Islamu ma'nahu ya. Al-inqiyadu lillah bitta'ah wal bara'atu minasy-syirki wa ibadatihi hasba ma syuri'a fi kulli waqtin amma ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna fa sara islamu wa ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya nama Islam ya maknanya tadi makna Islam tadi ya berserah diri atau menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan syirik ya. kemudian juga para ulama menambahkan juga selain berlepas diri dari perbuatan syirik ya dia juga berlepas diri dari orang-orang yang melakukan syirik para pelaku syirik kemudian ditambahkan oleh para ulama yang lain ya dan dia juga berlepas diri dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan dari pelaku bid'ah oleh karenanya ya di zaman kita ini masih ada ya ada dai-dai yang mereka mengaku ya, dai ahlu sunnah wal jamaah. Tapi apa? Mereka mengadakan majlis-majlis dengan apa? Dengan ahlul bid'ah. Kemana? Ya, ucapan ulama. Ya, kemana rasa takut para ulama terhadap ya, bisa-bisanya ya, terhadap racun-racunnya ya, para pelaku bid'ah Bahkan ada para ulama menyebutkan ya kalau saja kalian melihat ya, ya mereka melakukan kebidahan maka camkanlah bahwasanya yang di hati mereka itu lebih lagi kebidahannya. Yang dohiri saja sudah kita lakukan, sudah kita lihat mereka melakukan kebidahan bahwasanya camkanlah kata para ulama tadi hati-hati mereka ini ya dalam hati mereka itu lebih-lebih lagi ya kebitahannya yang mereka lakukan ya wa ibadatihi ya dan menyembahnya ya sesuai dengan apa yang disyariatkannya ya pada setiap waktunya ya atau pada setiap zamannya adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya menjadilah Islam itu hanya terbatas pada apa yang datang atau apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengannya wala yas'u ahadan ay yakhruja an ta'atihi sallallahu alaihi wasallam hatta al-anbiya as-sabiqun ya dan tidaklah ya diberikan kebebasan bagi setiap apapun atau bagi seorang pun agar dia keluar dari ketaatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun ya sampai ya sampai para nabi-nabi yang telah terdahulu ya kita langsung baca saja dalilnya wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyi nabiyina amma ataitukum min kitabi wa hikmah Thumma ja'akum rasul. Ya, atau sambungannya lagi, yakni Muhammad musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la Qala aqratum wa akhadtum ala dhanikum misri. Qalu aqranna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Ya. Dan tatkala ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada para nabi, ya. Tatkala ya aku mengutus sekalian ya lama ataitukum ya tatkala aku mengutus atau aku menurunkan kepada kalian ya dari kitab dan hikmah kitab ini ya kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala adapun hikmah dikatakan oleh para mufassir kalau berdu, kalau keduanya ya terpisah kitab dengan hikmah maka hikmah ini adalah sunnah sunnah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya dari kitab dan sunnahnya Summa ja'akum rasul. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul. Ya, ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan ya, dari apa-apa yang ada di sisi kalian maka ya kalian niscaya akan beriman kalian niscaya akan sungguh-sungguh beriman dengannya dan kalian ya akan ya sungguh-sungguh untuk menolongnya Qala aqradtum wa akhadtum ala dhalikum isri. Maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan perjanjian apakah kalian mau berjanji? Ya, mau mengambil janji ya dan kalian mau mengambil janji tadi atau yang aku bebankan tadi ya ala dhalikum isri dan kalian ya mengambil ya yang demikian tadi dari yang aku bebankan atau dari perjanjian tadi qalu aqrarna maka nabi para nabi tadi pun menjawab Naam ya kami berjanji ya kami berjanji qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin maka saksikanlah dan sungguhnya aku bersama kalian ya termasuk orang-orang yang menjadi saksi aman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun afa ghayra dinillahi yabghun ya ada semuanya Allah asalamu fis samawati wal ardi taw'a wa karha wa ilaihi yurja'un maka barang siapa ya, Aman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Maka barang siapa yang berpaling ya, setelah yang demikian tadi setelah perjanjian demikian tadi, maka mereka itu adalah orang-orang yang berbuat fasik ya. Aman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun afa ghayra dinillahi yabun. Maka apakah nih, apakah agama selain agama Allah yang mereka cari? Aman as eh, afa ghayra dinillahi yabun? walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a wa karha wa ilayhi jam dan ya segala sesuatu ya yang ada di langit dan di bumi ya mereka dalam menyerahkan diri kepada Allah dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala baik tau'a wa karha wa ilaihi rajiun baik mereka dalam keadaan ya senang tau'a au karha walaupun mereka dalam keadaan terpaksa dan mereka sungguhnya akan kembali kepada kami wa ilaihi rujan dan sungguhnya ya kalian akan kembali kepadanya. Kemudian dilanjutkan ya dari hadis selanjutnya. Berapa menit sudah tadi? 18 ya. Lanjutkan ya bacaan hadis. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda taji'ul a'malu yawmal qiyamah bahwasanya amalan-amalan datang pada hari kiamat fataji'us salah maka datanglah salat fataqulu ya rabbi ana salah fayaqulu innaka ala khairin maka salat tadi itu pun ya berkata wahai rabb ya sesungguhnya aku inilah salat maka Allah Subhanahu wa taala ya berfirman sesungguhnya engkau di atas kebaikan fataji'us sadaqah maka datanglah ya sedekah fataqulu ya rab maka dia pun berkata wahai rab aku ini adalah sedekah fayaqulu maka rab berkata atau berfirman innaki ala khairin sungguhnya engkau itu di atas kebaikan summa yaji usyam kemudian datang puasa fayaqul ya rab ya kemudian dia berkata ana siam aku ini adalah siam fayaqulu innaka ala khairin ya Ingatkan ya. Tadi innaki semua ya. Sekarang innaka. Kenapa innaka? Hah? Kenapa innaka? Karena kembali kepada siam. Ya, siam ini mudzakkar salah sedekah karena ada tak akhirannya maka dia apa? Dihukumi muannats ya. Kalau siam mudzakkar laki-laki, kalau sedekah dan salah ini adalah dihukumi ya perempuan. Innaka ala khairin Allah Subhanahu wa berfirman sungguhnya engkau di atas kebaikan. Kemudian thumma thumma tajul a'malu ala dzalika fayaqulu innaki ala khairin. Ya, kemudian datanglah amal-amal ya. Ya, sebagaimana yang demikian maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman sesungguhnya ya engkau atau kalian di atas kebaikan. Summa yaju Islam fayaqulu ya rabbi antas salam wa anal Islam. Ya ya fayaqulu innaka ala khairin bikal yawm akhudhu wa bika u'ti ya mulai datang Islam kemudian dia berkata wahai Rabb ya anta salam sungguhnya engkau adalah yang maha salam ya yang maha memberi keselamatan wa Islam dan aku adalah Islam fayaqul ya maka dia pun berkata maka Allah Subhanahu wa taala berfirman innaka ala khairin sungguhnya engkau ada atas kebaikan ya dengan kamu bikal yaum akhudu ya dengan kamu ya aku ini mengambil ya dan dengan kamu pula aku ini memberi ya maksudnya aku ini memilih Islam ini dan dengan bukan kamu pula sungguhnya aku ini memberi Qala Allah Ta'ala fi kitabih ini maksudnya ini ya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya wa may yabtaghi al-islami dinan fala yuqbala min wa fil akhirati minal khasirin dan barang siapa yang dia mencari selain Islam sebagai agama maka tidak akan diterima darinya dan sesungguhnya dan dia ya di akhirat kelak menjadi orang-orang yang merugi Ali Imran ayat 85 diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad Rawi Ahmad ya Wafi sahih an Aisyah dan dari sahih dari Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun rawu Ahmad ya barang siapa yang dia melakukan suatu amalan yang tidak ada asalnya dari kami maka amalan tadi tertolak ya nah di sini kita ambil faedah ya bahwasanya ya, agama Islam ini ya, dialah satu-satunya agama yang diterima sisi Allah ya. bahkan ya, disebutkan dalam hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya law kana akhi Musa hayyan bain azhurikum ma halalahu illa ayat ba'ani ya kalau saja saudara Musa ini nah hidup ya di tengah-tengah kalian mahallalahu ya maka tidaklah halal baginya melainkan dengan dia mengikutiku siapa saudara Musa di sini Nabi Nabi Nabi Isa ya Nabi Isa di maksudnya karena satu apa satu bani ya bani apa namanya bani Israel ya jadi di sini sebutkan ya kalau saja Nabi Isa ini hidup di sisi kalian di tengah tengah kalian maka tidaklah halal baginya melainkan dengan mengikutiku. Nah, disinilah ya sangkaan ya atau ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, Nasrani ya atau orang-orang Kristen yang mereka ya yang mereka apa? mengakui ya bahwasanya ya mereka itu adalah agama yang benar juga ya selain Islam. Kenapa? Karena mereka nabinya nabi apa? Kalau Yahudi nabinya Nabi eh, Musa. Kalau Nasara nabinya Nabi Isa. Kata mereka kita sama-sama memiliki nabi. Kalau kalian kan Nabi Muhammad, ya, sama kita nih benarnya. Maka ya di sini dibantah oleh Syekh fal yahudu الآن ليسوا أتباعا لموسى ولا نصارى أتباعا لعيسى لأن فترة الأنبياء انتهت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم maka Yahudi ini sekarang di zaman sekarang ini bukanlah mereka itu pengikut Musa dan bukan pula Nasrani itu atau Kristen itu pengikut Nabi Isa dikarenakan ya waktu ya waktu kosong ya waktu luang waktu waktu apa fatrah ini antara nabi dengan nabi yang lain itu ya waktu antara nabi waktu antara antara nabi ya waktu-waktu nabi sallallahu alaihi wasallam ya, waktu zaman-zaman nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah terhenti dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jadi zaman-zamannya Yahudi ini terhenti ya, zaman-zamannya Nabi Isa, ya, maka agama ini sudah terhenti, ya. Faladhi yabqa 'ala al-yahudiyya aw nasraniyya fa innahu kafir. Maka yang tersisa dari Yahudi dan Nasrani ini atau Kristen ini, maka sesungguhnya adalah kekafiran. Kenapa? Li'anna 'asa Musa wa 'asa Isa wa 'asa Muhammad sal alaihi wassalatu wassalam. Ya, dikarenakan ya dia ya apa bermaksiat kepada Musa ya, dan bermaksiat kepada Isa dan bermaksiat kepada Muhammad alaihi wassalatu wassalam wala yumkinu an yakuna 'ala al-haq ya lianna Musa wa Isa ya'muranihi bi itba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'al ya dan tidak mungkin ya bahwasanya Ya, mereka itu berada di atas kebenaran dikarenakan Nabi Musa dan Nabi Isa kedua-duanya memerintahkan ya untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun mereka apa? Tidak tidak mau melakukannya. Kemudian kita lanjutkan ya. Hadis Abi Hurairah, ya hadis Abi Hurairah ini wadihun bi annahu la yuhtasabu 'indallahi yaumal qiyamah illa islam ya. Coba lihat jelas sekali ya. Bika yaumul akhudu wa bika uti. Ya. Hadis Abu Hurairah ini jelas sekali bahwasanya ya tidaklah ya teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kecuali Islam ya. Pada hari ini engkaulah yang ku aku pilih ya aku ambil dan engkau pula lah ya dengan engkau pula lah aku memberi ya langsung dibaca Allah Subhanahu wa taala wa may yabtaghil islami dinan falan yuqbala min wa fil akhirati minal khasirin ya dan barang siapa yang dia mencari selain Islam sebagai agama maka tidak akan diterima darinya dan sungguhnya ya dia di hari kiamat kelak menjadi orang-orang yang merugi ya maka di sini kita sebutkan ya wa ma adahu minal adyan fahuwa batilun mardudun wala wala ashabah ya. Dan selain dari dan apa-apa saja yang selainnya dari agama-agama maksudnya selain Islam dari agama-agama tadi maka itulah agama yang batil yang tertolak dan tidaklah akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang melakukannya. فالذي ماتوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يتبعون أنبياءهم فهم على الإسلام لكن بعد لكن بعد بعث lakin ba'da bi'ati nabi bi'a bi, lakin ba'da lakin ba'da apa ya bi'ati kayaknya kurang nih ya itu ada taknya kah hah tidak ada taknya kayaknya kurang nih Oh, bi'sina mungkin. Bi'sati kan ya. Lakin ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fal isfalaisa islamu illa ma ja'a bi sallallahu alaihi wasallam. Yani kurang kayaknya nih. Akan tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidaklah Islam itu yang dimaukan Islam itu melainkan dengan apa yang datang dengannya ya ini dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilnya apa sudah kita jelaskan wa may amma yabtaghi al-islami dinan fala min. Ya. Barang siapa yang mencari Islam maka tidak akan diterima darinya. Dan hadis Aisyah, kadzalika hadis Aisyah dan demikian pula di Aisyah. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami maka itu pun tertolak فإنه يبين أنه لا دين إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من عمل عملا مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود فالذي يعمل على اليهودية أو يعمل على النصرانية أو يحدث أشياء وبدعا من عنده ويعمل ويعمل بها على أنها قربات وطاعة دون دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه كائنا من كان يهوديا أو نصرانيا أو مبتدعا مسلما ya dan barang siapa dan sungguhnya ya barang siapa yang dia melakukan suatu amalan yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memerintahkan dengannya, maka itu adalah tertolak dan orang-orang yang mempunyai amalan sebagaimana amalan Yahudi dan orang-orang yang beramalan sebagaimana amalannya orang Nasrani atau mereka mengadakan sesuatu ya dan mengadakan kebidahan dari sisinya mengadakan suatu perkara baru dari sisinya dan dia ya beramal dengan kebidahan atau suatu tadi yang baru tadi bahwasanya dalam rangka ini adalah ya mendekatkan diri dan dalam rangka untuk ketaatan tanpa dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ya amalan tadi tertolak bagi para pelakunya kapanpun dan siapapun ya kainan mangkana ya kapanpun dan siapapun ya Yahudi kah Nasrani kah atau orang bid'ah ya yang mereka ya Islam atau orang bid'ah yang muslim. Maka kita tutup sini dengan bacaan ayat ini, maka al-Islam faqat huwa ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam itu ya hanya saja terbatas pada apa yang datang apa yang Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya alladhina يتبعون الرسول rasul ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban ya dan orang-orang yang mengikuti mengikuti rasul ya dan orang-orang yang mereka mengikuti rasul ya yang nabi yang buta lagi yang eh, yang yang ummi maksudnya yang tidak bisa menulis dan tidak bisa baca yang mereka telah mendapatkannya tertulis namanya di sisi mereka di dalam kitab Taurat ya bukan saya tulis nama tertulis juga sifat-sifatnya akhlak-akhlaknya dan sahabat-sahabatnya ya isi mereka yang di dalam Taurat dan Injil yang Nabi tadi memerintahkan kepada mereka untuk berbuat ma'ruf berbuat kebaikan dan yang Nabi, yang Nabi tadi ya men, melarang kepada mereka untuk berbuat kemungkaran dan juga menghalalkan kepada mereka segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang jelek dan meletakkan kepada dan mengangkat ya dari mereka ya beban-beban mereka dan juga ya wal aghlal dan dari belenggu-belenggu yang ada pada mereka ya dikarenakan dahulu Yahudi ya mereka diharamkan memakan apa makan daging ya daging sapi karena perbuatan mereka Ya. Falladzina amanu bi kemudian diangkat setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang beriman dengannya dan orang-orang yang memuliakannya dan orang-orang yang menolongnya mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, maka orang-orang inilah ya yang mereka itu adalah orang-orang yang selamat atau orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang beruntung. Maka kita tutup fadalla ala anna alladziina yattabi'una Muhammadan la yuflihuna abadan wa annahum khasirun. Maka inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tidak mau mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya mereka itu tidaklah akan beruntung selama-lamanya dan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang merugi ya. Subhanallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika